بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anggota جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله Kita akan حديث hadis بعد pada pembahasan niat tentang sebuah amal yang ikhlas karena Allah. Ketika seseorang melakukan amal soleh, niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka amal soleh tersebut dapat menjadi penyebab keselamatan seseorang. Lebih luas dari itu, seseorang bisa menjadikan amal-amal soleh tersebut sebagai sebab untuk mendapatkan permintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبل قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتغاضون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Fanfarajatis sakhratu fakharaju yamshun. Dari sahabat Abdullah bin Umar, kunyahnya Abu Abdurrahman radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauh sebelum zaman kalian ada tiga orang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian mereka kemalaman." sehingga mereka butuh untuk menginap di sebuah goa. Maka mereka masuk ke dalam goa tersebut. Tiba-tiba sebuah batu besar dari gunung jatuh kemudian menutup mulut goa yang mereka tinggali. Maka mereka saling berdiskusi bertukar pendapat dengan mengatakan sesungguhnya kali ini kalian tidak akan bisa selamat kecuali dengan meminta kepada Allah dengan amal-amal saleh yang pernah kalian lakukan. Maka salah satu dari tiga orang tersebut mengatakan, Ya Allah, aku memiliki dua orang tua yang sudah berumur tua. Dan aku berusaha untuk mendahulukan mereka kedua dalam memberikan air susu yang aku perah di malam hari. Aku tidak akan mendahulukan siapapun sekalipun anak dan istriku dalam memberikan susu yang aku perah pada malam hari. Satu saat, aku terpaksa terlambat pulang karena ketika aku mencari sesuatu, entah kayu bakar atau dahan dan kebutuhan lainnya, aku terpaksa mencari dengan jarak yang agak jauh sehingga aku terlambat pulang, maka kedua orang tuaku sudah terlelap tidur. Maka seperti biasa, aku memerah susu untuk keduanya, akan tetapi ternyata aku mendapati kedua orang tuaku sudah tidur. Maka aku tidak ingin membangunkan keduanya sehingga mengganggu istirahat mereka berdua akan tetapi aku juga tidak ingin memberikan air susu ini kepada seseorang pun sebelum kedua orang tuaku. Maka aku terus memegangi wadah yang ada susunya itu. Aku menunggu keduanya terbangun sampai terbit fajar. Sedangkan anak-anakku yang masih kecil-kecil, mereka merengek di kakiku agar mereka mendapatkan jatah untuk minum air susu itu. Akan tetapi aku tetap tidak memberikan mereka karena aku tidak ingin mendahulukan seorang pun daripada kedua orang tuaku. Maka akhirnya ketika fajar telah menyingsing, keduanya terbangun, kemudian dua-duanya pun minum dari air susu yang aku perah semalam. Ya Allah, seandainya engkau telah menilai apa yang aku perbuat untuk kedua orang tuaku betul-betul ikhlas karena mencari keridoanmu. Maka bebaskan kami dari himpitan batu yang menutup jalan keluar kami pada gua ini. Maka akhirnya batu itu bergeser sedikit. Terlihat bahwa ada rongga yang terdapat pada mulut gua itu. Akan tetapi mereka tetap tidak bisa keluar dengan rongga yang kecil. Maka orang kedua pun berdoa, "Ya Allah, aku dulu memiliki sepupu yang perempuan yang sangat cantik dan dia aku cintai sekali. Dalam riwayat yang lain, aku mencintainya bagaikan seorang laki-laki yang betul-betul jatuh mabuk kepayang terhadap seorang wanita. Aku ajak dia berzina, akan tetapi dia tidak mau. Sampai ketika satu saat ia dan keluarganya tertimpa kemiskinan yang sangat sehingga ia mendatangiku karena butuh. Maka aku pun memberikan dia uang. Aku berikan dia 120 dinar 120 dinar itu merupakan jumlah yang besar. Sebagian ulama mengatakan satu dinar hampir sama dengan 4 seperempat gram emas. Itu satu dinar. Kalau 120 dinar berarti sekitar 510 gram. Itu berarti kalau kita bandingkan perkiraannya dengan harga emas di zaman sekarang sampai 400 juta lebih. Nah ini bukan jumlah yang sedikit. Dan dia memberikan harta dengan jumlah besar itu dengan syarat perempuan itu setuju apabila diajak untuk berzina karena sangat butuh. Maka sang perempuan rela. Sehingga ketika aku sudah betul-betul menguasainya. Dalam riwayat yang dikatakan ketika aku telah berada di antara dua kakinya. Maka dia tiba-tiba mengatakan, takutlah kamu kepada Allah. Jangan engkau pecahkan cincin itu kecuali dengan cara yang benar. Maka aku pun tiba-tiba terhenti. Kemudian aku tinggalkan dia. Sekalipun dia merupakan orang yang paling aku cintai dari wanita yang pernah aku lihat. Dan aku biarkan untuknya emas yang telah aku berikan dengan jumlah yang besar 120 dinar. Ya Allah seandainya aku lakukan itu betul-betul karena engkau nilai ikhlas karenamu. Maka bebaskan kami dari kesulitan yang sedang kami alami. Maka tiba-tiba batu itu pun bergeser dan mulut gua kembali terbuka hanya saja tetap mereka bertiga belum mampu untuk keluar dengan rongga yang terbuka dari batu yang bergeser tersebut. Akhirnya orang ketiga berdoa, aku pernah menyewa beberapa pekerja. Kemudian aku berikan semua upah mereka. Kecuali satu orang pekerja, dia belum mengambil jatahnya, akan tetapi dia pergi dan meninggalkan jatah upahnya. Maka aku pun kembangkan harta yang sedikit yang menjadi upah orang pekerja yang aku suruh tadi, aku kembangkan harta itu karena masa yang lama akhirnya harta yang sedikit berubah menjadi harta yang besar dan banyak. Kemudian setelah beberapa lama, barangkali bertahun-tahun, orang tadi datang kepadaku dengan mengatakan, "Wahai hamba Allah, bayarkan kepadaku upahku yang dulu pernah aku berhak untuk mendapatkannya karena aku bekerja untukmu." Maka aku katakan kepada dia, "Kamu lihat semua itu?" kamu berhak untuk mengambil semua karena itu semua merupakan upah atau jatah yang engkau dapatkan. Di sana ada domba-domba, ada sapi dan ada onta bahkan budak yang sekarang sedang menggembala menjadi jatahmu. Dia kaget pekerja itu. Apakah upahku sebanyak ini? Maka dia mengatakan, kamu menghina saya. Kamu jangan menghina saya. Saya hanya minta upah. Jangan kamu hina dengan yang ada di hadapanku. Aku katakan, aku serius. Aku tidak menghinamu tapi itu adalah jatahmu yang sempat aku kembangkan. Kemudian semua yang menjadi hasil dari dasar uang yang engkau berhak untuk mendapatkannya, kamu ambil semua, termasuk hasil-hasil dari pengembangan uang itu. Maka pekerja tadi mengambil semuanya. Dia bawa semua hewan ternak berikut penggembala budak yang menjadi eh, penanggung jawab dari hewan-hewan ternak tersebut. Dia tidak meninggalkan sesuatu apapun. Ya Allah seandainya aku lakukan itu dan engkau nilai ikhlas karenamu. Maka berilah kami jalan keluar. Bebaskan kami dari apa yang sedang kami alami. Akhirnya batu itu pun bergeser. Kemudian celah yang ada di mulut goa itu berhasil terbuka sehingga cukup untuk mereka lewati untuk keluar. Akhirnya mereka keluar dan mereka berjalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memperbaiki amal kita, memperbaiki niat kita sehingga kita berhasil mencapai ridha Allah, sukses dunia dan akhirat. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.